sedekah seperti model salah satu ustadz yang terkenal di negeri kita dengan dihitung-hitung akan diberikan dibalas 100 kali lipat, 1000 kali lipat setelah sedekah. Jazakallah. Nah, memang itu ya Allah. Allah akan menghitung. Tidak ada satupun yang tidak terhitung. Kita nggak hitung pun itu Allah Subhanahu seorang sahabat? Ya Allah berfirman, "Matsalul amwalahum fi ambatat sab'a fi kulli subbulatin mi'atu Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu Permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti apa? Kamathali seperti satu biji gandum kemudian menumbuhkan tujuh ranting setiap ranting itu ada seratus buahnya gandumnya itu Wallahu yudha'ifu liman yasha Allah akan melipat gandakan bagi yang Allah kehendak seperti itu Allah menghitungnya karena apa? karena manusia ini cinta sama harta tapi ketika kita ini dikasih tahu mamanya Ana nih Ustaz Anda siapa namanya? Alfian Alfian Alfian. Alfian. Alfian itu 2000. Alfen, Alfen 2000 sekarang. Alfian, ya, tapi 2000 juga. Nih Mas Alfian. Mas Alfian. Eh. Tuh, antum keluarkan duit, antum tuh, antum bawa duit kan? Bawa duit. Bawa duit kan? Bawa, insya Allah. Bawa, ya, bahaya Ada orang lain yang bawa sama, nggak bawa duit. Baik. Nih, kita ngomong sama beliau, anak lagi nggak bawa duit. Dia tahu pokoknya anak ini miliarder. Anak punya uang di rumah anak, orang tahu se Surabaya uang anak itu 10 triliun. Umpamanya. Kemudian anak ngomong sama beliau, Mas Alfian, tuh nanti akan akan datang pengurus masjid, Mas Alfian, minta duit. Anak nggak bawa duit nih. Mas Alfian kasih dia 10 juta, nanti anak ganti 100 juta. Dia kasih kasih betul ya 100 juta ya iya kata dia karena kasih dia dia yakin tapi kenapa ketika Allah yang mengatakan kita nggak yakin ketika Allah yang mengatakan Allah rebus samawati wal Allah akan gantikan 700 kali lipat tuh kita nggak yakin kenapa masih berat ya hati Allah kalau tadi Ustaz itu mengajarkan hitung-hitungan itu hanya masalah pendekatan kepada akal kita aja kalau hitungan-hitungan itu ada dalam Islam. Bahkan cuma banyakkan orang itu minta gantinya di dunia. Itu yang bermasalah. Anak minta ganti diganti. Allah kasih ganti di dunia diganti ganti sama Allah. Man yuqridullah qardan hasan Allah mengatakan barang siapa yang mau ngutangin Allah, ngutangin. Kalau ngutangin kan pasti dibayar. Fayudha'ifahu lahu. Allah akan lipat gandakan. Kayak tadi anak omong itu, kau kasih 10 juta, saya ganti 100 juta. Yakin dia, dikasih. Maka hitungan-hitungan itu yang bermasalah ketika seorang hamba hanya memandang kepada dunia. yang anak masih anak pingin dunia. Kok masa nggak beriman sama Allah? Yang perlu ditumbuhkan di diri orang ini bukan diputus dia. Betul yang disampaikan Ustaz itu benar, benar. Allah akan kasih ganti, tapi jangan cuma cari dunia. Kan? Kok oh, kalau cuma cari dunia rugi. Kalau kau bersedekah oleh 10 juta Allah gantikan satu miliar. Terus kau mati apa gunanya? Tapi kalau kau bersedekah Allah gantikan satu miliar. Kemudian nanti kau memiliki rumah di surga Allah. Oh. Jadi yang perlu ditambahkan itu. Dan itu sudah ditambah. Ada udah dengar kajian-kajian Ustaz yang mengajak kepada sedekah bagaimana pengajaran tauhidnya betul kita tuh memang harus dikenalkan dengan akhirat Ketika seorang sahabat bawa satu ekor onta, masya Allah, yang sudah dikasih pelana siap untuk berjihad di jalan Allah. Dia bawa, ya Rasulullah, hadihi fi sabilillah. Oh ya Rasulullah, ini onta sedekah di jalan Allah. Apa kata Rasul SAW? Laka biha yawmal qiyamati mi'ati naqah kulluha makhtumah. Kau akan mendapatkan nanti pada hari kiamat gantian 700 ekor onta semuanya pakai koran, yang akan ada di timbangan dia pada hari kiamat yang akan ada di padang masa dalam timbangan dia tuh 700 ekor onta itu kurang seperti itu ketika Rasulullah SAW Alaihi mengatakan tentang satu pohon kurma ada seorang ansor yang lagi ribut ya yang anak kecil sama orang dewasa masalah pohon kurmanya itu karena pohon kurma itu ada di ada di batas si anak ini mau bikin pagar ada pohon kurmahnya tetangga tapi di pagar situ maka dia ngomong tolonglah pohonmu ini kasihkan hadiah kepada aku karena kadang kadang kan orang tanam pohon beranak pohon kurma itu anaknya itu kadang kadang kan lewat dari tanah dia si anak ini minta supaya pohon kurmanya itu diserahkan kepada dia nggak dikasih sama tuh orang akhirnya anak kecil itu laporan kepada Rasulullah Nabi Alaihissalam memanggil tuh sahabat mungkin si sahabat dilaporkan ke Nabi jadi nggak enak ya kan? Kata dia, kau kasihkan kepada anak itu bagimu nakhla fil jannah. Gantinya satu pohon kurma di surga. Bukan di dunia, di surga. Orang itu merasa berat atau gimana nggak dikasih. Ya sudah, Rasul cuma Sallallahu Alaihi Wasallam hendak memberikan syafaat dia, karena pohonnya itu milik orang itu gitu loh. Akhirnya Abu Dahda mendengarkan Nabi mengatakan itu Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan Nabi kita salatu wassalam mengatakan satu pohon di surga. Atau apa kata Bilal? Ya Rasulullah. Ini atau oh injektua. Hal li nakhla fil jannah? Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau aku beli itu pohon kurma, kemudian aku berikan kepada anak itu, bagi aku satu pohon kurma di surga. Naam, kata Rasulullah SAW. Berangkat ke Abu Darda. Dijumpai itu orang itu. Ditanya, kau tahu kebunnya Abu Darda? Ya, kebunnya, Dikatakan ratusan pohon kurma yang sudah ada. Dikatakan kepada orang tadi yang punya satu pohon kurma itu, kau tahu kebunku itu? Iya, sampai nggak tahu sama kebun yang sudah ada. Kau mau satu pohon kurma itu, aku tukar pohon kebunku. Kata dia, maulah kata dia. Subhanallah. Langsung Abu Dahdah pulang ke kebunnya. Tadi ada istri sama anak-anak. Dipanggil tuh istri sama anak-anak. Dalam riwayat Abu Dahdah itu memanggil dari luar memanggil istrinya ya umma dahdah ya umma dahdah wahai ummu dahdah kata dia keluar laqad bihna belatin fil jannah wahai ummu dahdah kita udah jual kebun ini dengan satu pohon kurma di surga apa kata istrinya Rabi'ah baik untung wahai budak Dahdah untung keluar itu sini subhanallah jangan cuma gantinya itu dilihat dunia dunia ini benar-benar kita akan meninggalkannya tapi di akhirat. Maka tatkala Abu Ja'far meninggal dunia dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut mengantarkan jenazahnya, beliau mengatakan, "Kam min irkin mudalla li Abi Darda fil jannah." Berapa banyak rumah-rumah yang bergantungan milik Abu Darda di surga. Allahumma shalli wa sallim